Al-Baqarah ayat 4 Wa huruf nomor 13 artinya dan wa dan awa atau fa maka am atau salalala amma adapun cuma kemudian salalala bal bahkan hatta hingga lakin akan tetapi bal bahkan hatta hingga lakin akan tetapi itu semua huruf al-abu dan artinya ladina nomor huruf 21 artinya orang yang Aladi aladani aladina orang yang Aladi aladani aladina orang yang Alati alatani alati alai orang yang Alati alatani alati alai orang yang Ma apa yang man siapa yang Ma apa yang man siapa yang Yuk minuna bukan huruf artinya lain bi dengan uh, huruf satu bi dengan ka seperti lila untuk ila kepada ala di atas min dari bi di dalam andari atas sehingga bitawa demi ma huruf 21 artinya apa yang Aladi aladani aladina orang yang aladi aladani aladina orang yang alati alatani alati alai orang yang alati alatani alati alai orang yang ma apa yang man siapa yang ma apa yang man siapa yang unjila bukan huruf ilai huruf satu artinya kepada di dengan didengankah seperti lila untuk ilah kepada Allah di atas mintari fi di dalam andari hatta hingga pitawa demi k 25 artinya kamu lelaki Ruhi dia lelaki Rumahima mereka berdua Hum him mereka lelaki Hadiah wanita Humahima mereka berdua Humahina mereka wanita Kakamu lelaki Kuma kalian berdua Kum kalian lelaki Ki kamu wanita Kuma kalian berdua Guna kalian wanita Iya ni aku na kami Iya ni aku na kami Iya ni aku na kami Iya ni aku na kami wah eh, uh, Huruf 13 artinya dan wadan aw atau wa maka am atau salalalala amma adapun cuma kemudian salalalala bal bahkan hatta hingga lakin akan tetapi bal bahkan hatta hingga lakin akan tetapi itu semua huruf al-ak buku dan artinya ma 21 apa yang aladi aladani aladina orang yang aladi aladani aladina orang yang alati alatani alati alai orang yang ma apa yang man siapa yang Ma apa yang masih apa yang unjila bukan huruf min huruf satu artinya dari dengan K seperti lila untuk ilah kepada Allah di atas min dari fi di dalam an dari kata hingga pitawa demi kopla nomor 20 artinya sebelum Kopla sebelum pada sesudah Goyro tuna selain bukan Amama di depan, waro akolfa di belakang, pauko di atas, tahta di bawah, janiba di samping, haula di sekitar, kula setiap, ma'a beserta, indah di sisi, baina di antara, itu semua huruf dorob dan artinya. K 24 kamu lelaki dua huma humahum artinya dia hua untuk lelaki satu huma untuk lelaki dua hum untuk mereka lelaki ya hum Nahuma artinya dia, dia untuk wanita satu, guna untuk wanita dua, guna untuk mereka wanita, Anta antuma mereka kamu, artinya kamu, Anta untuk lelaki satu, Antuna untuk lelaki dua, Antum untuk kalian lelaki. Anti antunam artinya kamu, anti untuk wanita satu, antuna untuk wanita dua, antuna untuk kalian wanita. Anna artinya saya, nahnu kami semua, cukup itu saja, domir dan artinya wa 13 artinya dan Wadan a atau fa maka am atau salalalala Amma adapun summa kemudian salalalala Bal bahkan hatta hingga lakin akan tetapi Bal bahkan hatta hingga lakin akan tetapi Itu semua huruf al-aku dan artinya B dengan uh, huruf satu bi dengan ka seperti bila untuk ila kepada ala di atas min dari bi di dalam an dari atas sehingga bitawa demi akhirati bukan huruf hum 24 mereka lelaki Huwa huma hum artinya dia Huwa untuk lelaki satu Huma untuk lelaki dua Hum untuk mereka lelaki Ya hunam humam artinya dia Ya untuk wanita satu Huna untuk wanita dua Huna untuk mereka wanita Anta antuna artinya kamu anta untuk lelaki satu antuna untuk lelaki dua antum untuk kalian lelaki anti antuna artinya kamu anti untuk wanita satu antuna untuk wanita dua antuna untuk kalian wanita ana artinya saya nahnu kami semua cukup itu saja domir dan artinya yukinun bukan huruf terima kasih